ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal yang mempertemukan kita pada kesempatan ini kesempatan yang berbahagia bertemu dengan talabatul ilm yang kita harapkan dengan berkumpulnya kita di masjid dalam rangka berzikir kepada Allah Azza wa Jal kita akan mendapatkan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala majelis dari majelis-majelis ilmu yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadisnya yang masyhur yang Nabi SAW sabdakan dalam hadisnya yang masyhur wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah dan tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Allah kecuali akan turun pada mereka as-sakinah ketentraman dan akan menyelimuti mereka rahmah kasih sayang Allah dan hafathumul malaikah malaikat pun mengelilingi mereka Suatu nikmat yang besar ketika Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita taufiknya kita mau bermajlis dalam majlis ilmu. Di samping keutamaan yang tadi disebutkan, masih banyak keutamaan yang lain. Istighfarnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang belajar ilmu. Salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya. Kepada mereka yang mengajarkan ilmu. Dan masih banyak lagi. Keutamaan-keutamaan bagi mereka yang masuk dalam kegiatan belajar dan mengajar ilmu agama ini. Ahibati fillah rahimakumullah. Terkhusus lagi ketika kita mempelajari Al-Quran. Sungguh suatu nikmat antum semua talabatul ilm yang menghafal Al-Quran. Yang sudah menghafalnya atau baru menghafal sebagiannya. Yang jelas kemauan untuk menghafal Al-Quran merupakan suatu nikmat besar. Banyak sekali orang-orang yang tidak mendapatkan kenikmatan tersebut. Orang tua-orang tua kita, bahkan kita, ya, merasakan semacam ghibtah, ada kecemburuan atau iri dalam hal yang baik Pengennya kita kembali ke masa kanak-kanak. Untuk apa? Untuk menghafal Quran. Sehingga kita bisa menghafalnya secara lengkap. Kemudian setelah itu kita ingin menghafal hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis terkait dengan ahkam, akidah, akhlak. Kemudian kita ingin setelahnya menghafal matan-matan, kitab-kitab dalam bab fikih, matan dalam bab akidah, matan dalam bab faraid, matan dalam bab ilmu Quran, matan dalam bab mustalah dan tiap-tiap bidang ilmu agama kita menghafal sebuah matan darinya. Rasanya ingin kembali ke masa kanak-kanak untuk bisa melakukan itu semuanya. Tapi kita tidak bisa mengembalikan umur kita untuk kembali ke masa tersebut. Waktu berjalan semakin mengurangi umur-umur kita. Semakin kita mendekat kepada ajal kita. Kekuatan semakin melemah. Hafalan semakin berkurang. Tenaga juga semakin berkurang. Ingatan demikian juga melemah. Nah, maka ahibati fillah rahimakumullah harapan kita adalah anak-anak kita. Dan antum yang masih pada usia-usia muda bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal ketika antum punya keinginan untuk belajar Al-Qur'anul Karim. Berterima kasihlah kepada orang tua antum Ketika orang-orang tua antum memasukkan antum di ma'had-ma'had tahfidzul Quran. Nikmat besar. Barangkali sekarang antum tidak merasakannya karena usia antum masih anak-anak. Usia senangnya bermain. Dewasa sedikit usia ingin tahu bermacam-macam hal. Ya. Penasaran ini dan itu belum mengetahui hakikat sebuah kehidupan, belum begitu merasakan manfaat sebuah ilmu, tapi bertanyalah kepada ustadz-ustadz antum, bertanyalah kepada orang tua antum, ambillah manfaat dari mereka dan pengalaman mereka. Ternyata ilmu sangat bermanfaat. Ternyata ilmu sangat berguna. Ternyata kehidupan ini tidak ada apa-apanya bila tanpa ilmu agama dan mengamalkan agama. Maka ketahuilah talabatul ilm antum semuanya yang sedang dalam suasana belajar menghafal Quran serius, sungguh-sungguh. Semoga di kemudian hari Allah SWT menjadikan antum sebagai pembawa agama ini dan e, menyebarkannya, mengamalkannya menjadi orang-orang yang meneruskan dakwah para nabi dan para rasul. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang begitu banyak dengan perjuangan-perjuangan semacam itu. Ingatlah hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Qur'an orang yang mempelajari Quran wa dan mengajarkan Quran. Sebaik-baik kalian kata Nabi, orang yang terbaik di antara kalian siapa? Man ta'allamal Quran, orang yang mempelajari Quran. Antum sekarang sedang mempelajari Quran. Wa dan mengajarkannya tinggal nanti ketika antum dewasa antum bertugas untuk mengajarkannya. Mempelajari baik dari mulai bacanya. Alif, ba, ta, sa. Mempelajari dengan menghafalnya. Kemudian melangkah berikutnya mempelajari makna-maknanya. Langkah berikutnya lagi mempelajari tafsir-tafsirnya lebih dalam. Kemudian setelah mengetahui hal-hal tersebut dia pun mengajarkannya kepada orang. Sebagaimana dia pelajari, entah dalam bab tajwid, entah dalam bab tafsir, yang penting dia ajarkan Al-Quranul Karim. Dengan itu kalian akan menggapai apa yang dijanjikan oleh Nabi dalam hadis ini, khairukum, sebaik-baik kalian. Man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang pelajari Quran dan mengamalkannya. Ikhwan Fidin rahimakumullah. Derajat seseorang di dalam surga akan dipengaruhi oleh hafalan Qur'annya. Tingginya derajat seseorang di dalam surga akan dipengaruhi oleh apa? Hafalan Qur'annya. Surga itu bertingkat-tingkat. 100 derajat, 100 tingkat yang luar biasa dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Tingkatan-tingkatan yang yakni penuh dengan kenikmatan sesuai dengan uh, tingkatnya semakin tinggi semakin banyak kenikmatan. Ternyata perbedaan tingkatan-tingkatan itu juga dipengaruhi oleh hafalan Quran. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, Iqra, warattil, wartaki, fa inna manzilataka inda akhiri kulli ayatin taqra'uha. Kata Nabi SAW, Iqra. Eh, Nabi menceritakan, yakni apa yang akan di terjadi di akhirat nanti. Bahwa seorang yang menghafal Quran akan diperintahkan. Iqra, baca. Warattil dan bacalah dengan tartil. Wartaki dan naiklah kamu. Fa inna manzilataka inda akhiri kulli ayatin taqra'uha. Sesungguhnya kedudukanmu adalah di akhir ayat yang kamu baca. Ya, semakin banyak yang dia hafal, derajatnya semakin tinggi. Begitu seterusnya. Kalau dia hafal seluruhnya, masya Allah, betapa tingginya derajatnya, betambah tingginya derajatnya. Nah, disebutkan oleh sebagian ulama semacam Syekh Al-Albani rahimahullah Ketika mensyarah hadis ini, maksud daripada bacaan di sini adalah hafalan. Sehingga hadis ini merupakan keutamaan bagi mereka para penghafal Al-Qur'an. Ya. Sungguh suatu kenikmatan bagi antum semua yang masih punya kesempatan banyak untuk menghafal Al-Qur'anul Karim. Ikhwan fiddin rahimakumullah amalan Quran juga akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca kepada orang-orang yang uh, menggunakan apa yang dia ketahui dari ayat-ayat Quran sebagai bacaan untuk sholatnya disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inna as-siyam al-Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yom al qiyamah. Sesungguhnya puasa dan bacaan Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu yaqulu as-siyam ay rabb mana'tuhu al akli wasyurb. <laughs> Wahai Rabbku, aku telah menghambatnya dari makan dan minumnya syahwat dan syahwatnya nahar di siang hari amalan bacaan Quran akan mengatakan ay rabb mana'tuhu minal minan naumi bil lail wahai rabbku aku telah menghambatnya dari tidurnya di waktu malam yakni dia hafal ayat-ayat Quran dia baca di waktu malam dia sholat dengan ayat-ayat itu. Sehingga jatah tidurnya terkurangi. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah dengan bacaan-bacaan Quran tersebut. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada keduanya untuk memberikan syafaat. Fayusyaffa'ani. Keduanya diberi izin untuk memberi syafaat kepada orang yang mengamalkan amalan itu. Apa syafaat ini? Maksudnya, yakni permintaan kebaikan kepada Allah untuk orang yang melakukannya. Bisa jadi dia dimintakan supaya derajatnya semakin tinggi di dalam surga. Bisa jadi dimintakan supaya diselamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat. Nah, kenapa dari dapat syafaat karena dia membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan melakukan sholat dengan bacaan-bacaan Al-Quran tersebut. Ini keutamaan besar. Ikhwan Fidin Rahimakumullah. Oleh karenanya, kalau ada orang yang iri terhadap orang yang ahli Quran, ya asalkan irinya tersebut tidak membawa dampak negatif boleh. Padahal yang namanya hasad iri pada dasarnya tidak boleh. Ya. Tapi kalau iri terhadap yang baca Quran, yang menghafal Quran, yang menggunakannya untuk ibadah, boleh. Dengan makna dia juga ingin semacam itu. Nabi bersabda dalam hadis, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua bab. Salah satunya wa rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-lail. Dan seseorang yang Allah berikan padanya kemampuan baca Quran, sehingga dia pun membaca Quran tersebut di waktu malam. Nah, misalnya ada orang yang suka seperti itu, kita pun pingin seperti itu. Rasanya iri sekali. Ya. Maka ini boleh. Ini namanya ghibtah. Kenapa? Karena ini kebaikan. Ahibati fillah rahimakumullah. Kemudian Eh, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memuji para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka itu para ahli-ahli baca Quran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu salah satu dari mereka. Salah satu dari para sahabat yang ahli baca Quran. Maka Nabi katakan, kepada para sahabat dan kepada kita. Man arada an yaqra al-Qur'an ghadhan kama unzil yaqra ala qiraati Ibni Ummi Abd. Siapa yang ingin baca Quran ya, seperti ketika diturunkan maka bacalah seperti bacaan Ibnu Ummi Abd yakni Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya. Dipuji karena apa? Keahliannya dalam baca Quran. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu juga salah satu dari para sahabat yang ahli baca Quran. <clears throat> ya. Suatu saat Nabi SAW melewati di malam hari Abu Musa al-Ashari sedang baca Quran. Betapa indahnya bacaan Quran. Dari Abu Musa al-Ashari. Maka Nabi mengatakan. Lakot utia mizmar min mazamir ali Dawud. <clears throat> Ya. Beliau telah diberi mizmar. Nah, Eh, mizmar yakni karena indahnya suara tersebut wallahu alam persisnya dimaknai apa di sini mizmar tersebut kalau dalam bahasa biasa-biasa bahasa biasanya mizmar itu maknanya seruling ya tapi apakah di sini dimaknai seperti itu saya kurang mutaakid kurang pasti perlu dilihat kepada syarahnya tapi maksud daripada uh, hadis ini pujian Nabi kepada Abu Musa al Ashari. ya dia telah diberi mizmar dari mizmar mizmar keluarga Dawud karena indahnya suara bacaan Qur'annya Ubay bin Ka'ab ya Ubay bin Ka'ab juga dipuji oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena juga keahliannya dalam Quran. Ketika Nabi SAW akan mengajarkan kepada beliau surat, sebuah surat yang mulia. <clears throat> Kemudian Nabi tidak memberitahu surat apa itu. Terakhir Nabi katakan <clears throat> kepada Ubay bin Kaab tentang surat apa yang dimaksud. Ubay mengatakan surat Al-Fatihah. Tepat. Nabi katakan liyahnakal ilm. Liyahnaka al-ilm. Yani nikmati atau ya bersenanglah atau berbahagialah atau yang semakna dengan itu dengan ilmu wahai Ubay bin Ka'ab. Nah, ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka yang disebut-sebut tadi nama-namanya adalah tokoh-tokoh dalam bab Al-Quran dan ilmu juga yang lain. Abdullah bin Abbas tidak terlewatkan dari kita. Ya. Abdullah bin Abbas juga sangat unggul dalam bab ilmu Quran. Kenapa? Karena di antaranya adalah dengan sebab keberkahan doa Rasulullah SAW untuk beliau. Allahumma faqihhu fid din wa ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia dalam bab agama dan ajari dia dalam bab penafsiran Al-Qur'an. Nah, terwujud doa tersebut sehingga Abdullah bin Abbas menjadi ahli tafsir. Sampai dijuluki apa? Habrul Ummah. Ya, ulamanya umat ini. Dengan usianya yang muda. Tapi ilmunya luar biasa. Ini barokah dakwah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia sekali lagi sangat menonjol dalam bab apa tafsir ilmu Al Quran. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah. Sehingga ketika kita mengetahui keutamaan-keutamaan tersebut ya tentu menjadi suatu kebahagiaan tersendiri kalau kita dapat taufik dari Allah dalam bab ini menghafal Quran memahami makna Quran dulu para kurra itu selalu diutamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para qurra selalu diutamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu? Kita ingat beberapa kejadian di antaranya ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud Kemudian terbunuh di antara para syuhada, di antara kaum muslimin 70 orang kurang lebih, ya. 70 orang sekitar itu. Kemudian Nabi SAW menyuruh mereka untuk dimakamkan. 70 orang antum bayangkan. Kalau satu orang menggali satu lubang liang lahat mau berapa lama? Maka ketika itu terkadang satu lubang untuk menguburkan beberapa orang. Apa pesan Nabi? Dahulukan orang yang hafalannya lebih banyak. Dahulukan siapa? Orang yang hafalannya lebih banyak. Ya. Lihat bagaimana Nabi mengutamakan orang-orang ahli Quran. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, mengutus para sahabat untuk berdakwah kemana-kemana, siapa yang diutus? Qurra, para ahli baca Quran. Yang kala itu ya artinya juga ulama, bukan sekedar ahli baca Quran karena mereka mempelajari Quran sekalian maknanya dan prakteknya menjadi duta-duta Rasulullah, para utusan Rasulullah untuk berdakwah kemana-mana. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, mengutamakan siapakah yang berhak menjadi imam, apa kata Nabi? Akra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak jadi imam adalah akra'uhum li kitabillah. Paling berilmu tentang kitabullah Nah, lihatlah bagaimana Nabi SAW sangat mendahulukan para pembaca Al-Quran, para ahli Al-Quran. Nah, ini sebuah ini merupakan yakni keutamaan besar yang harus kita pahami untuk mereka para ahli-ahli baca Quran. Maka hibati fillah rahimakumullah terlebih uh, mendekati bulan Ramadan semacam ini yang di situ merupakan peluang besar bagi orang-orang pada umumnya dan para kurra pada khususnya ya manfaatkan tentunya sebaik-baiknya keadaan bulan Ramadan tersebut dahulu para ulama menghususkan bulan Ramadan untuk Quran. Sekian para ulama yakni menghentikan kegiatan-kegiatan sebelumnya demi apa? Demi lebih perhatian dengan Quran di bulan Ramadan. Karena memang bulan Ramadan sangat identik dengan Quran. Di mana Al-Qur'an pun diturunkan di bulan Ramadan dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Ikhwan Fidin rahimakumullah. Oleh karenanya Nabi sendiri juga apa? Punya perhatian khusus di bulan Ramadan dengan Quran. Datang malaikat Jibril setiap hari. Ya, mudarasah. Ya, tadarus Al-Qur'an yani membaca Al-Qur'an dengan malaikat Jibril ini Nabi sendiri punya perhatian khusus. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum, para ulama berikutnya juga punya perhatian khusus terhadap Quran di bulan Ramadan. Mereka bersemangat untuk menghatamkan Al-Quran. Ada kalanya setiap hari di antara mereka hatam. Ada yang dua kali sehari Imam Syafi'i rahimahullah diriwayatkan dua kali hatam dalam sehari. Ya ini mungkin bagi kita suatu hal yang kayaknya begitu sulit kalau untuk kita ya. Tapi tidak berarti kemudian kita sudah nggak usah lah, bukan. Kata penyair, watashabbahu in lam taku watashabbahu in lam takunu mislahu. Inna tashabbuha bil kirami. Naam. Inna tashabbuha wa tashabbahu in lam takunu mithlahu inna tashabbuha bil kirami falahu. Dan menyerupailah kalian. Kalau kalian nggak bisa menyamai persis, tapi menyerupailah. Karena tashabbuh menyerupai orang-orang mulia itu merupakan suatu keberuntungan. Nah, kalau kita memang tidak bisa seperti mereka persis, maka mengikutilah, ikutilah jejak mereka. Telusurilah jalan mereka. Sukailah mereka, cintailah mereka. Almar'u ma'aman ahab. Orang-orang itu nanti akan bersama yang dicintai. Kita pun menelusuri jalan mereka, mengikuti jejak mereka, menyerupai mereka, barangkali Allah Azza wa Jal akan memberikan taufiknya kepada kita mudah-mudahan seperti itu sehingga bisa berkumpul dengan mereka dan memiliki derajat seperti derajat mereka ya uh, yang Nabi SAW katakan dalam hadis Nam al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yatata'ta fihi lahu al-ajru marratain Sesungguhnya orang yang mahir dalam baca Quran bersama para malaikat as-safarah al-kiram al-bararah. Para duta-duta, utusan-utusan yang mulia, yang baik. Walladhi yatata'ata alaih wa huwa alaihi syaq lahul ajru marratain atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang kesusahan ya, tapi dia berusaha walaupun berat dapat pahala dua kali. Nah, Inilah keutamaan-keutamaan baca Quran dan keutamaan-keutamaan kaum yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka kemahiran dalam bidang Quran. Maka bersemangatlah ahibati rahimakumullah dan bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita kufur terhadap nikmat ini sehingga nikmat baca Quran hilang. <clears throat> Tidak tidak sedikit dari sebagian teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah hafal Quran tapi tidak mensyukurinya. Ia lebih condong kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Ternyata akhirnya dia pun jauh daripada Quran dan ahlul Quran. Hafalan Qurannya lenyap. Ya. Lenyap. Ditelan apa? Ditelan maksiat, ditelan pergaulan, ditelan macam-macam. Sehingga walaupun hafal Quran tapi tidak berperilaku dengan perilaku ahlul Quran. Sungguh celaka. Naudzubillah min dalik. Sungguh telah kehilangan suatu yang sangat-sangat besar kalau sampai terjadi yang seperti itu. Naudzubillah min dalik dan apalagi Nabi pernah mengatakan Aksaru ummati qurra'uha sejelek-jelek atau sebanyak-banyak munafiknya umatku itu dari kalangan apa? Dari kalangan kurra. Nah, ini menakutkan. Di satu sisi ini menakutkan. Kalau tadi halal yang kita berharap jadi mereka, tapi kalau kita tidak beradab dengan adab-adab ahlul Quran, kalau kita tidak mengamalkan Quran, naudzubillah ya jadi penghafal Quran, yang Nabi SAW katakan tadi sebanyak-banyak um, munafik dari umatku adalah dari para pembaca Quran. Jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai semacam itu. Jadilah mereka orang-orang yang kita sebutkan di awal dari apa yang saya sampaikan tadi. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufiknya. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan amal yang saleh dan memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.